Wasallam kemudian bertanya bagaimana pendapatmu kalau aku sholat yang wajib-wajibnya puasa bulan Ramadannya aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram aku tidak lebih dari itu apakah aku masuk surga dijawab na'am dan sudah disebutkan bahwa mana ahlaltul halal artinya menganggap yang halal itu halal Sedangkan haram demikian pula menganggap yang haram itu haram sehingga dia menjauhi yang haram dan mengerjakan yang halal. Adukulul jannah? Apakah aku masuk surga? Kala na'am. Ternyata hadis yang seperti ini sangat banyak. Yang terakhir kita baca hadis dalam Sahih Muslim. Jadi Anas, anna Arabian, bahwa seorang Arab Badui Arab dengan Arab berbeda. Kalau Arab artinya turunan Ismail seluruhnya. Turunan Ismail seluruhnya dikatakan Arab. Sedangkan Arab adalah orang-orang yang hidup di badiah sehingga kadang-kadang disebut juga dengan Badawi di pinggiran kota yang di kota dikatakan Hawari, yang di kampung dikatakan badawi dan kadang disebut dengan a'rab qala anna Arabian. penjelasan ini sangat perlu karena berkait dengan pertanyaan dan kalimatnya aku nggak akan nambah sedikit pun kalau kita tahu bahwa Arab itu adalah orang gunung yang biasa memelihara kambing dan sapi atau unta jarang bergaul dengan manusia, maka mereka biasanya dalam keadaan seperti itu. Agak kaku, agak kasar, dan agak bedu. Jadi bodoh. Mungkin bodoh dari bahasa Arab bedu. Bodoh Akhirnya dipahami bodoh. Nah. Tapi fadakarahu bimaknahu. Maka dikatakan disebutkan dengan makna hampir sama dengan yang kemarin kita baca dalam Bukhari. Rasulullah mengatakan salat yang wajibnya kecuali kalau engkau mau sukarela. Puasa yang wajibnya kecuali kalau engkau mau sukarela. Sampai pada hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila dan haji bagi siapa yang mampu ke sana. Walladhi ba'athaka bil haqqi. Orang itu berkata, sungguh demi yang mengutusmu dengan kebenaran Artinya demi Allah Subhanahu wa taala. La azidu 'alaiha wa la anqus minhunna. Aku enggak akan melebihkan daripadanya dan enggak akan mengurangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda, "La in sadaqa la yadkhulanna al-jannah." Kalau dia jujur, maka dia akan masuk surga. Kalau konsekuen, dia akan masuk surga. Wa muradul a'rabi yang dimaksudkan oleh a'rabi annahu la yazidu ala salatil maktubah. Yang dimaksud dia akan dia tidak akan menambahi salat yang wajib-wajibnya dengan salat sunnah-sunnah. Wa zakat enggak akan melebihkan dari apa yang wajib daripadanya yaitu zakat al-mafruḍah. Wa siyam puasa enggak akan menambahi dari siam Ramadan. Wa hajjil bait syai'a min at-tatawwu' dan tidak akan menambah haji-haji berikutnya, umrah-umrah berikutnya yang tatawwa'a. Karena yang wajib termasuk rukun dari rukun-rukun Islam itu adalah haji yang di dalamnya ada umrah. Sehingga jangan salah paham, umrah itu ada yang wajibnya sekali seumur hidup. Tetapi kalau dia bisa berangkat haji dengan haji tamattu maka dua-duanya didapat. Sehingga ada haji yang wajib, ada umrah yang wajib. Kalau dia kebetulan haji yang ifrad, maka dia harus umrah. Nah kalau dia sudah sekali, maka yang berikutnya adalah sunnah. Maka maksudnya, yang haji hanya mengerjakan yang wajibnya saja sekali. Umrah juga demikian. وليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته bukan maknanya dia tidak mengerjakan yang lain bukan maknanya dia tidak mengerjakan syariat-syariat Islam secara umum, bukan. Jangan salah paham, bukan bermakna si Arabi tadi mengatakan aku tidak menambah dari hal itu, artinya rukun Islam saja dikerjakan. Ya ini yang lain tidak dikerjakan. Masalah rahmi dia putus, masalah ini enggak, kalau begitu. Itu bukan maknanya. Sehingga jangan difahami ucapan Badui tadi dengan kalimat aku tidak nambah dari itu sedikit pun maksudnya nggak mengerjakan yang lain bukan itu maknanya tapi maknanya yang wajibnya saja saya kerjakan yang sunnah-sunnahnya tidak Kalau wa hadhihi ahadith lam yadkur fiha tinabul muharramat dalam hadis-hadis tadi yang sudah kita sebut sekian banyaknya tidak menyebut yang haram-haram selain yang lima itu rukun Islam لأن sa'il إنما سأله عن amal التي يدخل biha amiluhu al-jannah. Karena si penanya hanya bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan yang akan memasukkannya dalam surga, maka disebutkan ini. Wa kharraja tirmidhi min hadits Abi Umamah dikeluarkan oleh tirmidhi dari hadith Abu Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu berkhutbah fi hajjati wada di dalam haji wada kemudian berkata ayyuhan nas ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u da amrikum tadkhulu jannata rabbikum wahai manusia bertakwalah kepada Allah salatlah yang lima kalian puasalah di bulan kalian tunaikanlah zakat harta kalian dan ta taatilah orang yang memegang urusan kalian ini penguasa tadkhulu jannata rabbikum kalian akan masuk dalam surga rab kalian Waqala hasan sahih dan beliau berkata yakni Tirmizi hadis ini hasanun sahih kadang maknanya di antara hasan dengan sahih, kadang maknanya ada dua jalan. Yang satu jalan hasan, yang satu jalan sahih. Wallahu taala a'lam. Wa kharrajal wa kharrajahu al-Imam Ahmad. Wa 'indahu i'budu rabbakum. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan di sana ada kalimat i'budu rabbakum. Beribadahlah pada Rabb kalian badal qawlihi ittaqullah sebagai ganti ucapan atau sebagai atau di tempat kalimat ittaqullah. Jadi dalam Tirmizi ittaqullah ayuhan nas wa sallu khamsakum. Di dalam riwayat Imam Ahmad i'budullah ayuhan nas atau ayuhan nas i'budullah atau i'budu rabbakum wa sallu khamsakum ila akhirih. Apa makna ittaqullah? Apa makna bertakwa kepada Allah? Mengerjakan yang wajib-wajibnya, menjauhi yang dilarangnya. Apa makna ibadullah? beribadah kepada Allah. Sama. Beribadah kepada Allah, ini menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjauhi apa dilarangnya. Artinya, lima tadi sebagai contoh dan juga kewajiban-kewajiban lainnya di dalam syariat. Ittaqullah dan lain-lainnya dari kewajiban-kewajiban dalam syariat. Ibadullah, beribadalah pada Allah. Wa kharajahu Baqi Ibn Mukhallad dalam musnadnya min wajhin akhar. Wa lafdu hadithihi dan lafaz hadisnya berbunyi sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa hajju baitikum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusakum tadkhulu jannata rabbikum. Dalam riwayat Baqi Ibni Muhallad dalam sisi lain atau dalam riwayat lain dengan lafaz Salatlah yang lima kalian, puasalah di bulan kalian, hajilah ke baitillah kalian, dan tunaikanlah zakat harta kalian dengan keridhaan diri-diri kalian, ini ikhlas, Fadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk dalam jannah rabbikum. Dalam surga Rabb kalian. Wa kharajal Imam Ahmad keluarkan pula oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari al Muntaqi. Qal al Muntafiq. "Qal ataitu an-nabiyya. Aku datangi Nabi sallallahu wa huwa bi'Arafat ketika Nabi di Arafah. Faqultu tintani as'aluka anhuma datangi Ibnu Muttaqi kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya dua yang aku ingin tanyakan padamu ya Rasulullah ma yunjini minan nar wa ma yudkhiluni al jannah apa yang menjauhkan aku dari neraka dan apa yang akan masukkan aku dalam surga qala la in kunta aw fil mas'alah laqad azamta wa atwalta kalau saja engkau bisa meringkasnya dalam masalah ini. Karena engkau telah menyebutkan besarnya dan betapa panjangnya. Maka ringkaskan. Fa'aqil anni idan. A'budullah la tusyrik bihi syai'an. Wa aqimis salah. Lau kunta a'jau au fil masalah. Kalau engkau ringkaskan dalam masalah kalau engkau engkau sungguh telah membesarkan masalah dan telah memanjangkan masalah, pahami dariku kalau begitu. ibudullah Pertama beribadahlah pada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Waqimus salah dan tegakkanlah salat yang wajib-wajibnya dan tunaikanlah zakat yang wajib-wajibnya. Wasum Ramadan dan puasalah di bulan Ramadannya. Wa ma tuhibbu an yaf'alahu bikan nas dan kerjakan apa yang disukai manusia untukmu agar kamu kerjakan. Berarti berbuat baik pada manusia. Kerjakan apa yang disukai manusia darimu. Ini pun ada kait sedikit, ada catatan. Artinya selama itu perkara yang halal atau perkara yang mubah, atau perkara yang baik, perkara yang afdal, perkara yang sunnah sampai yang wajib. Adapun yang haram jangan jangan mengerjakan karena mereka suka. Tetapi maknanya di sini adalah orang itu senang kamu berbuat baik padanya, maka berbuat baiklah. Orang itu senang kamu tidak fudul, jangan fudul. Orang itu senang kalau kamu tidak egois, maka janganlah egois. Ini ila akhirnya. Wa ma tuhibbu an yaf'aluhu bikan nas dan kerjakanlah apa yang manusia suka agar kalian mengerjakan untuknya. Faf'alhu, maka kerjakanlah. Wa ma takra an ya'tiya ilaika nas fadarin nas minhu. Adapun yang manusia tidak suka darimu, apa yang kau kerjakan, maka jangan kau kerjakan. Fadarin nas, biarkanlah manusia daripadanya, dan jangan kamu kerjakan untuk mereka. Berbeda dengan lafal-lafal sebelumnya. Apa perbedaannya? Ada tambahan lafaz. Yang pertama, kalimat la tusyriku bihi syai'a. Jadi walaupun ada hadis-hadis yang menyatakan salatlah, puasalah, jangan syirik sudah jelas itu. Enggak perlu dibahas. Baik, ada lagi di sini yang disebutkan agar engkau kerjakan apa yang disukai oleh manusia dan jauhilah apa yang mereka tidak suka. Jangan usil, jangan ganggu, jangan mendolimi mereka, jangan menyakiti mereka ila akhir. Ini berarti barakallahu fikum jalil bahwa apa yang tadi disebutkan bukan batasan hanya ini. Aku akan kerjakan yang ini saja dan aku nggak nambahin. Bukan itu maknanya. A'rubi pun maksudkan bukan itu. Maknanya tadi kan dikatakan wajib-wajibnya dan ada puasa sunnah kalau engkau sukarela. Salat yang wajib-wajibnya, kalau engkau mau sholat sunnah silakan. Itu maksudnya. Aku tidak mau nambahin. Yang lima, ya lima saja. Ramadan, Ramadan saja. Zakat ya zakat saja. Dada sodakoh. Bila akhirnya. Tentunya yang wajib-wajib selain apa yang disebutkan dalam hadis tersebut tetap dikerjakan. Tetap dikerjakan. Maksudnya tidak menambah dengan yang sunnah-sunnah Wa fi riwayatin lahu aydan dalam riwayat lain juga dari beliau Imam Ahmad rahimahullah. Ittaqillah la tusyrik bihi syai'a. Bertakwalah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tahujjul baiti wa tasumu ramadan wa lam tazid ala dhalik. Wa qila inna hadha sahabi huwa wafid bin al-muntafiq wasmuhu laqid. Dikatakan oleh Nabi dalam riwayat ini, bertakwalah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rukun Islam yang pertama. Wa tuqimus salat, tegakkan salat. Keluarkan zakat, haji dan berpuasalah bulan Ramadan. Lengkap. Siapa orang tadi? Dia adalah sahabat walaupun kita jarang dengar. Dia utusan dari Banil Muntafiq dan namanya Laqir. ابن المنتفع نعم فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة perkara-perkara ini adalah sebab-sebab masuk surga mungkin ada yang bertanya apakah berarti ini Sallallahu Alaihi Wasallam Tirkin bagi beliau Kenapa kok tidak disebutkan yang lainnya Hanya sebut lima saja Artinya ada orang salah paham yang lain nggak dikerjakan cuma lima saja kerjakan. Kalau ada yang berpikiran, dibilang dari syaitan, jangan-jangan Nabi salah ngomong gitu. Masa cuma itu? Mestinya bilangnya begini, mestinya bilangnya begitu. Jangan sok pintar. Bahwa lima ini kalau dikerjakan benar, sadaqah Rasulullah, masuk surga. Walaupun yang wajib-wajib yang lain nggak dikerjakan. Nah, tetapi diada Karena dosa-dosanya. Iya kan? Karena yang lain bukan syirik yang tidak disebut dan bukan rukun. Yang ini rukun, rukun, rukun, rukun. Kerjakan ini, masuk surga kamu. Ini cara mengajar pada orang yang baru masuk Islam supaya tidak merasa berat. Dan ini barakallahu fikum metode pengajaran yang sangat bagus. Di awal pertama, di kelas pertama, kerjakan ini. Cuma itu. Iya. Sampai dia kerjakan, kok yang lain begini, jangan begitu Enggak. Konsekuensi dari tidak syirik, konsekuensi daripada pada Allah, akhirnya kamu rusak pada Allah. Apa saja yang taat? Ini, ini, ini, ini. Cuma ini. Sebutnya cuma lima, Tukul. Karena dengan ini dia selamat. Ya. Tapi kalau kamu sebutkan ada 1300 sekian, dia akan merasa, oh, berat sekali dengan Islam. Ini, pokok-pokoknya dulu. Dilihat pokok-pokoknya sudah bagus. Ya. Inna salata tanha anil fahsyai Sholat kamu kalau sungguh-sungguh harusnya mencegah dari kemungkaran. Nggak boleh dolimi orang. Nggak boleh menyakiti orang. Nggak boleh baru tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Akhirnya akan semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Semakin rinci, semakin rinci. Demikian pula salatnya yang tadi sebut lima waktu. Dia akan setelah imannya bertambah, dia akan merasa ingin untuk menambahnya dengan salat-salat sunnah karena merasa sholatnya tidak sempurna. Bagaimana? Tambah dengan sholat sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat mesti suatu saat dia akan merasa sholat dia tidak sempurna. Karena hampir tidak ada orang yang bisa mengerjakan sholat dengan sempurna. Saya itu mau sholat lima waktu, tapi kadang-kadang kurang khusyuk, kadang-kadang kurang begini, kurang itu. Gimana? Ustaz, makanya kerjakan sholat-sholat sunnah. Dulu sudah berkata saya nggak akan mengerjakan selain yang wajib saja. Tapi ternyata setelah bertanya seperti itu dia dijawab, kalau kamu kerjakan sholat-sholat sunnah, maka akan ditambahkan, disempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunnahmu mulai semangat masalah salat sunnah. Wa kadzalika fi shaumi wa kadzalika fil haji wal umrati wa kadzalika fi sairil wajibat dan lain-lainnya dengan dari berbagai macam kewajiban-kewajiban. Karena hadisnya menyebutkan summa yuhasabu ala dzakum. Kemudian dihisab seluruh amalan ala dzakum. Seperti itu juga. Awal pertama dihisab salat Ditanya oleh Allah pada malaikat, tanya dia. Atamma an-naqusa. Idza tamma kutiba tamma. Kalau sempurna dicatat sempurna. Kalau kurang, Allah akan bertanya pada malaikat tadi. Allahu in mustahabbat amin tatawwa'at. Apakah dia punya salat-salat sunnah? Punya ya Rabb, kata malaikat tadi. Kata Allah, lengkapi salat wajibnya dengan salat-salat sunnah. Atimu fardhihi bitatawwu'ihi Akhir hadisnya berkata, "Wa kadzalika yuhasabul a'mal ala dzakum." Oh kama qala sallallahu makna, Maka demikianlah seluruh amalan dihisab dengan cara yang sama. Kalau yang wajib saja tidak sempurna, dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Maka Arabi tadi karena badu wajar dan bermaksud Islam juga wajar. Tidak menjadi cercaan buat beliau karena beliau seorang sahabat. Siapa ya? Sahabat. Ya. Karena dia adalah orang yang masuk Islam, beriman dan bertemu dengan Nabi SAW. Fahadil a'mal asbabun muqtadila dukhulil jannah. Amalan-amalan ini memang amalan yang memasuk ke dalam surga. Tidak salah Rasulullah SAW. Hanya meringkas. Wa qad yakunu irtikabul muharramat mawani'. Tetapi mengerjakan yang haram-haram kadang menjadi penghalang untuk masuk surga secara langsung. ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Amr bin Murrah al-Juhani, dia berkata, "Ja'a rajulun ila nabiyyi Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitul khams wa adaitu zakah mali Usumtu syahra Ramadana. Ya Rasulullah, aku sudah mempersaksikan bahwa la ilaha illallah dan engkau Rasulullah. Aku sudah salat lima waktu. Aku menunaikan zakat hartaku. Aku sudah berpuasa di bulan Ramadhan. Faqala Rasulullah SAW, Man mata ala hadha, kana ma'an nabiyyin. Siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, dia bersama Nabi dan Siddiqin dan Syuhada, Yomul Qiyamah. Hakada wa nasaba asbu'ahu demikian dalam keadaan beliau menegakkan jarinya malam yu'aqqa walidayhi selama dia tidak durhaka pada kedua orang tuanya disebutkan bahwa ini akan masuk dalam surga bersama para nabi bersama para syuhada selama tidak durhaka baik dosa yang sekelas durhaka ada ndak ada Yang mirip ada, kurang lebih ada. Maka di sini disebutkan satu sebagai nasihat bagi orang tersebut. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة dan telah disebutkan urut-urutannya sebab masuk surga dengan perbuatan sebagian amal-amal seperti salat. Kalau saya mengatakan Sholat memasukkan ke surga atau menyebabkan orang masuk surga. Benar apa salah? Benar. Tapi apa hanya itu? Tidak. Harus diiringi yang lain juga. Baik, saya tambah. Sholat, puasa Ramadan, e, zak, mengeluarkan zakat yang wajib akan masukkan orang dalam surga. itu apa salah? Tentu. Tapi kalau musyrik, gugur semua itu tadi. Tapi nggak disebut karena otomatis. Otomatis setelah tauhid. Demikian pula yang lainnya kekufuran-kekufuran dalam bentuk-bentuk lainnya. Itu pun akan menggugurkan dan menghalangi konsekuensi yang harusnya orang ini masuk surga akan terhalang dengan kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Hai, Sebagaimana seseorang yang berkata bahwa pisau saya ini bisa membunuh seseorang. Ucapan jujur, ucapan benar tapi ketika kamu tembakkan orang itu nggak mati. Kenapa pelurunya peluru kosong? Atau pelurunya peluru karet? Atau gak diisi peluru malah? Lihat saya bilang tak dia akan bisa membunuh kalau begini, kalau begini, kalau begini. Tentunya otomatis itu. Dan demikianlah ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa dengan dua syahadat seorang akan masuk surga. Selama tidak syirik. Kalimatnya selama tidak syirik. Malam yusyrik, dia akan masuk surga. Barakallahu Orang yang tidak syirik tentunya begini, begini, begini, begini. Ada rinciannya. Baik. Sebab dosa-dosa pun kata Umar bin Khattab kalau dilihat dari satu sisi mirip dengan kesyirikan. Bukan kesyirikan besar, kesyirikan kecil. Tapi syirik. Kenapa? Allah bilang haram. Nafsu bilang enak ah sudah makan aja artinya dia lebih memilih kemauan nafsunya daripada larangan Allah Taala berarti dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Allah bukankah ada nau'un min bukankah itu sejenis dari syirik sehingga barakallahu fikum hanya saja tidak mengekalkan dalam neraka tetapi terancam dengan sebesarnya kesyirikan tersebut kalau syirik kecil atau lebih kecil lagi atau itu Allah yang maha tahu apakah itu di hatinya dalam keadaan juhudan atau tidak kalau juhudan kafir betul sedikit syirik besar nah, mau haram mau enggak terserah saya enggak mau urusi perintah Allah kafir dia walaupun bentuknya dosanya dosa bukan syirik tetapi karena juhudnya dia menentang ada minasyirik tetapi kalau ada rasa takut saya mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan Bagaimana ini? Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Ini berarti masih punya iman. Perbuatannya nur. minasyirik. Sehingga barakallahu fikum kadang para ulama yang terdahulu dari kalangan salaf memasukkan dosa-dosa ke dalam syirik kecil itu dari sisi ini. Sehingga jangan heran dan jangan kaget. Ada beberapa ulama salaf yang menyatakan bahwa ini ini syirik asghar syirik kecil. Syirik kecil yang paling besar adalah ria. Enam. Baik, kembali kepada kita. Dalam hadis yang masyhur, "Man shalla salawat li waqtiha, kana lahu 'inda Allah 'ahdun an yudkhilahu jannah." Contohnya hadis ini. Siapa yang salat salat salat wajib pada waktunya, maka dikatakan di sisinya ada janji dari Allah bahwa dia akan dimasukkan dalam surga. Allah punya janji untuknya untuk dimasukkan ke surga. Yang disebut cuma satu salat pada waktunya. Siapa yang salat pada waktunya, maka dia punya janji dari Allah bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa hadis sahih. Demikian pula dalam hadis sahih Man sunnal bardaini dakhala jannah. Maka disebut salatnya bukan lima-limanya cuma dua saja. Karena kalau dua ini dikerjakan, insya Allah yang lain dikerjakan. Karena dua ini yang sering sulit dan sering ditinggalkan oleh manusia. Man sallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang salat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Bardain adalah ketika matahari sudah mulai redup di sore hari, asar, sedangkan satu laginya adalah matahari belum terbit yaitu salat subuh, salat fajar. Dua salat ini paling sulit dan paling banyak ditinggalkan manusia. Dan khususnya paling banyak meninggalkan dalam artian terlambat, bukan meninggalkan sama sekali. Yang sering terlambat tidak pada waktunya adalah salat subuh dengan salat asar. kalau ini juga sama, maknanya seperti tadi. Bukan hanya dua saja, tetapi kalau dua ini dikerjakan, yang paling sulitnya, niscaya yang lainnya akan dikerjakan. Demikian pula kalau sholat dikerjakan, insya Allah yang lainnya akan dikerjakan juga. Karena sholat itu adalah pokoknya. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باجتماع شروطه seorang atau yang demikian adalah semua tadi hadis-hadis ini adalah sebab yang memasukkan atau menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Tetapi la ya'mal amalahu illa bistijma'i syurutih. Tetapi setiap orang yang mengerjakan ibadah yang disebut dalam hadis ini otomatis dia akan mengerjakan dengan sekian surut-surutnya. Syaratnya syarat diterima itu ya tentunya bertauhid, tidak syirik. Kalau syirik gugur amalnya. Ya tentunya tidak riya. ikhlas karena Allah Taala. Dan tentunya ila akhirnya. Salat yang benar yang dengan kewajiban-kewajibannya. Salat yang benar akan menjauhkan dia dari fahsya wal munkar otomatis. Kami sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kamu salat tapi belum meninggalkan keji dan munkar, salatmu belum sempurna. Orang yang salatnya sempurna atau dia yang mengerti tentang hakikat salat ketika salat itu dia dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Taala dan merasa berhadapan dengan Allah apakah dia tidak malu berbuat keji sebelumnya tiba-tiba menghadap Allahu Akbar dalam keadaan tangan masih berlumuran darah <clears throat> kemudian berkata ya Allah sesungguhnya salatku ibadahku hidupku matiku untukmu lah barusan untuk emosimu kamu kerjakan barusan kamu mengerjakan suatu kedusaan, menipu manusia, maka ini tentunya sholatnya tidak khusyuk. Allah Akbar selesai. Ya. Tanpa ada kekhusyuan di dalamnya. Nah, maka sholat tanpa khusyuk bagaikan senjata tanpa peluru. Ya. Katanya bisa membunuh, ternyata tidak. Yang tanpa peluru, demikian pula sholat. Ya. Kalau dia sholat tetapi dia tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar berarti dia dalam keadaan Nah, tidak ada khusyuknya dan tidak ada pelurunya. Wahada kulluhu min dzikri sabab. Wan dikatakan la ya'mal amalahu illa bistijma'i syuruti. Tidaklah mengerjakan amalannya kecuali orang yang mengumpulkan semua syarat-syaratnya wantifa mawani'ihi dan meniadakan penghalang-penghalangnya. Tadi baru saya contohkan penghalang yang besar yaitu syirik. Mungkin ada penghalang lain. Dia sholat tapi nggak terima sholatnya. Karena nggak bersuci misalnya. Masih dalam hadas besar, hadas kecil. Atau masih junub. Dia nggak diterima. Bagaimana akan diterima? Tentunya dengan syarat-syaratnya. Dan juga intifat mawani'ihi. Tidak ada penghalang-penghalangnya. Penghalang-penghalangnya kalau dalam sholat. Seperti dia dalam keadaan tidak menutup aurat. Saya sudah wudhu. Saya sudah menghilangkan hadas besar, hadas kecil tetapi tidak menutup auratnya terbuka auratnya atau ada najis di badannya atau di pakaiannya. <clears throat> Wa yadullu ala hadha ma kharajal Imam Ahmad an bash Bashir atau Bashir ibn al-Khassasah atau ibn al-Khassasih Khassasiyah. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liubayi'ahu. Kata beliau, aku datang kepada Nabi sallallahu untuk aku bayat beliau. Qal, kemudian beliau berkata, Qultu Fasyarata alaiya, Kemudian disyaratkan padaku syarat-syarat Syahadat an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa an uqima salah Wa an uti'a zakah Wa an hujjal hajjal islam Wa an asuma ramadhan Wa an ujahid fisabilillah apa syarat-syaratnya kata Nabi ketika dia mau berbayat berbayat untuk mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menegakkan salat, mengeluarkan zakat, haji, puasa Ramadan, wa an ujahid fi sabilillah dan aku berjihad fi sabilillah. Fakultu aku katakan ya Rasulullah amma snatani fa wallahi ma utiquhuma. Ya Rasulullah ada pun yang dua itu aku nggak mampu. Apa itu? Al jihad sadaqah. Adapun yang ini aku nggak bisa berjihad, berperang dan sedekah. Faqabada Rasulullah sallam yadahu thumma harrakaha. Nabi pegang tangannya, Nabi gerakkan dan berkata fala jihada wala sadaqah fabima tadkhulul jannah idan. Enggak jihad, enggak sedekah. Terus bagaimana kau mau masuk surga? Qultu ya Rasulullah, ana ubayi'uka Ya kalau gitu aku Rasulullah, aku bayat engkau. Alaihinna kullihin. Untuk semua itu tadi. Termasuk jihadnya, masuk sedekahnya. Fa fi hadzal hadits annahu la yakfi fi dukhulil jannah. Berarti dalam hadis ini tidak cukup masuk surga kecuali dengan semuanya. Nggak bisa sebagian-sebagiannya. Ya Rasulullah yang ini aku bisa. Yang ini nggak mau. Nggak bisa. Kalau sedekah, jihad, perang fisabilillah aku nggak mau aku nggak bisa terus masuk surga bagaimana ya kan bisa masuk surga Yu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, apakah engkau beriman pada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lainnya? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Qala dikatakan fa fi hadzal hadits annahu la yakfi fi dukhulil jannah. Dalam hadis ini bahwa tidak cukup untuk masuk surga al-hadhil khisal biduni zakat wal jihad. Berarti nggak cukup untuk masuk surga semua perkara tadi tanpa zakat, tanpa jihad. Padahal yang disebut apa itu? Selain itu, salat, puasa, haji. Ini besar-besar sekali. Rukun-rukun, Masya Allah. Tetapi tanpa zakat, tanpa jihad, nggak bisa masuk surga harus semuanya wa qad fil ahadis sahih telah sabit riwayat dalam hadis yang sahih bahwa mengerjakan sebagian dosa-dosa akan menghalangi masuk surga. Kaulihi layat la jannah jannata Disebutkan dalam beberapa hadis yang sebaliknya. Kalau tadi masuk surga dengan ini surga di ini, surga di ini. Ternyata tidak sendirian. Ini penyebab masuk surga kalau beriringan dengan ini ini ini ini ini ini ini. Ayib. Sekarang sebaliknya. Tidak akan masuk surga orang yang mutus satu rahmi. Gak akan masuk surga orang yang mengeluh domba. Gak akan masuk surga yang di hatinya ada kedustaan. Sekian hadis yang mirip seperti itu. Bagaimana? Sekarang akan dibahas. Qala Wasabata fil ahadi dan telah sabit riwayat dalam sekian hadis-hadis yang sahihah bahwa mengerjakan dosa-dosa besar akan menghalangi masuk surga. Seperti kalimat la yadkhulul jannata qati' enggak akan masuk surga seorang qati' Bukhari wa Muslim. Biasanya dimaksud qati'ur rahim wallahu a'lam yang memutus silaturahmi. Wa qawluhu dan juga hadis La yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqalla dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada kesombongan, sebiji darah sekalipun. Enggak akan masuk surga. Wa qalu la tadkhulu jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Enggak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman dan tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Tahabu saling cinta mencintai. Wala hadithul lati ja'at fi man'i dukhulil jannah bidaini hatta yuqda. Demikian pula hadis tentang tidak masuk surganya orang yang terlilit hutang sampai dibayar. Tapi seorang menyatakan orang ini memiliki hutang dan gak akan dia masuk surga sampai terbayar hutangnya. Siapa yang akan menjaminnya? Sampai seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah yang akan menjamin hutangnya. Baru Rasulullah SAW menyolatkan. Wabil sahih dan dalam riwayat yang sahih di dalam Bukhari, "Annal mu'minin idza jazaw as-sirata hubisu ala qantaratin yaqtas minhum madhalimun madhalimu kanat bainahum fid dunya." Bahwa orang atau orang-orang yang beriman jika melewati sirat mereka tertahan. Sudah sirat sudah lewat. Jembatan di atas neraka sudah berhasil mereka lewati. Itu pun masih di stop, belum masuk surga. Mengapa? Diselesaikan dulu apa yang berkait dengan manusia. Yang berkait dengan Allah sudah selesai. Sudah selesai semua dan dia selamat sampai lewat sirat. Berarti sudah tidak masuk neraka dia. Masya Allah. Ternyata masih ada perkara yang berkaitan dengan manusia. Dikisah saat itu. Yang pernah mendolimi, didolimi saat itu yang pernah memukul dipukul saat itu, yang pernah ila akhir. Mazalimu kanat bainahum fid dunya kedoliman-kedoliman terhadap manusia di dunia. Kenapa dia belum bayar sekian pada fulan? Yang saat itu tentunya bukan harta lagi hitungannya. Nah, Wa qala ba'du salaf berkata ba'du salaf inna rajul la yuhbas ala babil jannah bahwa seseorang bisa tertahan di pintu surga. Mi'ata amin 100 tahun tertahan di situ. Bimana? Karena apa? Bidzanbi kana ya'maluhu fid dunya dengan dosa yang dia kerjakan di dunia. Tapi yang lebih tepat wallahu alam maksud mereka, maksud salaf adalah dosa yang berkait dengan manusia. Karena hadis-hadisnya menyebutkan kesos. Jadi urusan masalah yang tadi sudah lewat dia dari hisab, sudah lewat dari timbangan, sudah lewat dari sirat malah. Tinggal masuk surga. Ternyata kita Si fulan <clears throat> pernah kamu dolimi demikian. Si fulan pernah kamu curangi demikian. Si fulan pernah kamu tipu demikian. Si fulan semuanya menutup kamu. Ini ikhwanidun a'azakumullah yang berkait dengan mereka manusia. Maka mintalah kepada mereka ridhonya hari ini sebelum yaumul qiyamah. Sebelum di pintu surga ditahan. Hari ini harus minta ridhonya dari mereka. kalau dikatakan wa min huna yadhhar ma'na al-ahadits allati ja'at fi tartib dukhul al-jannah. Maka jelaslah dari sini tampak bahwa hadis-hadis tadi yang mengatakan yang berbuat begini masuk surga, yang mengerjakan sholat masuk surga, mengerjakan ini ini ini ini masuk surga, itu kalau mawaninya penghalangnya tidak ada. Kalau ada penghalang-penghalangnya, ya terhalang juga, terhalang dari ini, terhalang dari itu, atau terhalang karena ini, terhalang karena itu. Apa? Ini terhalangnya dari surga. Karena apa? Karena penghalang yang ini atau penghalang yang itu. Barakallahu fikum. Wa di dalam dua kitab saya dikisahkan dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata ma min abdin qal tidaklah seseorang hamba berkata la ilaha illallah kemudian mati di atasnya maka dia masuk surga kata Abu Hurairah qultu saya katakan wa in zana kalaupun dia berzina wa in sarq walaupun dia mencuri qala wa in zana wa in sarq walaupun dia berzina walaupun dia mencuri disebutkan sampai tiga kali yang keempat kalinya Nabi tambahkan. Iya, wa in zana wa in sarq ala ragmi anfi Abu Abu Dar. Iya, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun apa yang ada pada Abu Dar atau apa yang dipikirkan Abu Dar. Ragma anfi Abu Dar walaupun Abu Dar tidak suka. kharaja Abu Dar wa huwa yaqul wa in an anfu Abu Dar fa'in razima anfu atika diulang-ulang kalimat terakhirnya walaupun Abu Dhar enggan karena dia heran walaupun berzina walaupun mencuri walaupun iya walaupun kamu enggak walaupun kamu enggak Bagaimana menjama antara hadis ini dengan hadis-hadis yang tadi? Tadi katanya kalau ada dosa, dia tertahan. Ini kok walaupun berzina, walaupun salah masuk surga nah, amalan amalannya banyak ya? amalannya yang banyak mungkin amalannya banyak mengimbangi tapi kurang pas mungkin saja terjadi Hah? iya ujung-ujungnya dia masuk surga setelah dihisab apakah dia perlu masuk neraka dulu atau tidak itu Allah yang maha adil dan bisa jadi diampuni karena sesuatu hal tapi kalau tidak syirik Rasulullah akan menyatakan ujungnya akan masuk surga 对吧？